Alhamdulillah wa syukrullahi jalla wa ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita masih dalam seputar anwa'u syirki al-akbar yaitu jenis-jenis kesyirikan besar dan kita telah menjelaskan jenis kesyirikan istighafah yaitu mengadukan nasib kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengijabah dari pengaduan kita tersebut dan tidak mampu untuk diwujudkan oleh makhluk atau dalam perkara-perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka kita beristighatsah kepada selain Allah. Maka itu adalah salah satu jenis bentuk kesyirikan akbar. Kemudian juga kita telah menjelaskan al-isti'anah bi ghairillah. Di antara bentuk syirkul akbar adalah meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala yakni al-isti'anah juga dalam hal-hal yang makhluk tidak mampu mewujudkannya tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong yang mampu mewujudkan hal tersebut seperti meminta tolong diturunkan hujan kepada makhluk atau kesembuhan meminta kepada makhluk atau hidayah taufik dan seterusnya yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan isti'anah kepada selain Allah dengan bentuk tersebut, maka dia terjatuh kepada asyirkul akbar. Demikian pula kita telah menjelaskan di antara syirik besar adalah an-nadru li ghairillah, yaitu bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan kita telah menjelaskan secara terperinci terkait dengan hukum an-nadhr ini. Bahwasanya bernadar pada asalnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka pelakunya terjatuh ke dalam syirik oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan nadar bagi yang melakukan nadar atau yang niatkan memiliki tekad untuk melakukan sesuatu ibadah atau ketaatan kepada Allah taala maka wajib untuk ditunaikan sebagai nazar ibadah taqarrub ilallah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nadhara an yuti Allah falyuti'hu barang siapa yang bernadar bertekad untuk mentaati Allah taala maka hendaklah dia menunaikan atau mentaati Allah taala dengan nadarnya tersebut tetapi jika nadar itu berupa maksiat fala ya'sihi maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang menunaikan nadarnya karena takut akan hari yang dimana azab Allah Ta'ala amatlah dahsyat sehingga dia menunaikan nadar yang telah dia niatkan, yang telah dia tekadkan di dalam kolbunya. Maka walhasil barakallahu fikum, barang siapa yang bernadar dalam hal ketaatan kepada Allah, bukan dalam hal maksiat, maka wajib baginya untuk menunaikan nadar tersebut. Nah, Kemudian juga hukum nadar ada yang makruh untuk dilakukan atau ditegakkan nadar yaitu jika nadar itu bersumber dari kebakilan, yaitu orang yang hendak beribadah kepada Allah namun dia menginginkan imbalan dari ibadah atau kebaikan yang dia nadarkan tersebut. Seperti yang telah kita contohkan orang yang hendak berpuasa namun dia gantungkan nadar puasanya itu jika dia mendapatkan nikmat yaitu lulus menjadi pegawai negeri atau yang semisalnya. Maka nadar yang seperti ini makruh. Nadar yang seperti ini makruh. Namun jika pelakunya telah mentekadkan, meniatkan, maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Namun bernadar yang seperti itu hukumnya makruh. Tetapi nadar yang baik yang dipuji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam nadar yang tidak menginginkan imbalan apapun. Naam. Kemudian nadar yang haram adalah nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ditunaikan. Walhasil ma'asyiral muslimin bahwa bernadar adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Ta'ala, maka dia terjatuh ke dalam syirkul akbar. Naam. Seperti bernadar untuk datang ke kuburan fulan dan fulan. Lalu meminta doa kepada penduduk kubur tersebut. Dengan membawa berbagai sesajian. Maka lalu dia melakukannya. Maka nadar yang seperti itu adalah syirkun akbar. Karena bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari penduduk kubur atau orang-orang yang dianggap sebagai aulia Allah, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita telah menjelaskan di antara bentuk kesyirikan akbar adalah adzabhu li ghairillah, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka menyembelih kepada selain Allah taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syirkun akbar yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat kepada Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanhar dan menyembelihlah untuk Allah, untuk Rabbmu. Maka menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain itu syirkun dan khusus dia mendapatkan laknat dari Allah taala la'anallahu man dzabaha li ghairillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka sungguh dia telah dilaknat oleh Allah Jalla wa ala. Demikian barakallahu fikum di antara bentuk-bentuk asyirkul akbar yang telah kita bacakan dari keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Selanjutnya Beliau berkata rahimahullah di dalam menjawab pertanyaan hal natufu bil kuburi littaqarrub biha ila Allah. Apakah kita boleh bertawaf di kuburan-kuburan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, la natufu illa bil Ka'bati li'anna Allah amara bihi Qala Allah Ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man tawafa bil baiti sab'an wa shalla raka'ataini kana ka'itqi raqabah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Kita tidak boleh bertawaf melainkan hanya dengan Ka'bah yaitu Baitullah al-Musharraf rumah Allah taala yang mulia yang suci yaitu Ka'bah karena Allah taala memerintahkan kita dengannya sebagaimana di dalam firman-Nya dalam suratul Hajj wal yattawafu bil baitil atiq maka hendaklah mereka tawaf berkeliling di Baitil Atiq yakni di Ka'bah Ka'bah Al-Mukarramah di rumah Allah Subhanahu wa taala Nah, maka ayat ini memerintahkan kita hanya bertawaf di Ka'bah. Adapun selainnya maka haram dan merupakan syirkum billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tawaf di kuburan atau tawaf di tempat-tempat yang lainnya? Naam. Yang diizinkan oleh Allah taala hanyalah tawaf di Ka'bah. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimun tawaf di kuburan fulan dan fulan atau tawaf di tempat-tempat yang dikeramatkan maka semua itu perbuatan syirkum billah. Kecuali yang tawaf di Ka'bah, di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah. Maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Hajj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah keutamaan yang tawaf di Baitullah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah tujuh kali putaran, lalu dia sholat dua rakaat setelah itu, maka keutamannya seperti memerdekakan seorang budak. Seperti memerdekakan seorang budak, kata Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Naam, dan ini merupakan ruknun min arkanil Islam, yaitu melakukan menegakkan haji dan rukun haji adalah at-tawaf di Baitullah. Salah satu dari rukun haji adalah tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan haji adalah merupakan ruknun min arkanil Islam. Walhasil barakallahu fikum segala bentuk tawaf itu diharamkan kecuali hanya kepada Ka'bah saja dengan ketentuan dan syariat yang telah disunnahkan telah dituntunkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan tujuh putaran. Kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk melakukan sholat dua rakaat setelah tawaf yang posisi kita berada di antara di belakang Hijr Ismail sehingga Hijr Ismail berada di antara kita dan Ka'bah. Nah, demikian sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian di antara bentuk kesyirikan akbar yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah yaitu tentang as-sihr, perbuatan perbuatan sihir. Maka penanya mengatakan ma hukmus sihr? apa hukum melakukan sihir? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah, "As-sihru minal kabair wa, wa qad yakunu minal kufur." Qala Allah Ta'ala, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat asy-syirku billah was-sihr." Ila akhiri al-hadits. Sihir adalah merupakan kumpulan dari dosa-dosa besar. Dan waqad yakunu minal kufur. Terkadang dia menjadi kekufuran atau kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna syayatin kafaru yu'allimuna an Akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan-syaitan yang mengajarkan kepada manusia sihir-sihir. Di sini dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan sihir adalah perbuatan yang menjermuskan pelakunya kepada kekufuran. Walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur disebabkan mereka mengajarkan kepada manusia as-sihir. <clears throat> Demikian pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf yang dikenal dengan hadis as-sab'u al-mubiqat, tujuh hal yang membinasakan yaitu asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah, kemudian perbuatan as-sihr. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan sihir adalah tergolong dalam dosa-dosa besar dan kata asy rahimahullah terkadang menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran ataupun kepada kesyirikan dan kita akan bacakan keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam kitabnya Kitab Tauhid bab tentang as-sihr setelah membacakan ucapan penulis rahimahullah taala secara sempurna dalam bab as-sihr ini. Kemudian beliau mengatakan wa qad yakunu mufsidan yajibu qatluhu qasasan wa haddan hasba nasyatihi fil fatqi aw syu'udati aw fitnati 'anid din tashilil fasadi talibihi au taghtiyatil jara'im au tafriqi bainal mar'i wa zawji au amalin ma yaftiku bil haya au yuzilul aqla ila ghairi dhalik min su'i nataijihi kata beliau terkadang pelaku sihir menjadi musyrik atau kafir Nah, pelaku sihir bisa jadi dia menjadi musyrik atau menjadi kafir atau mufsid yaitu orang yang fasik yang merusak yang wajib membunuhnya itu sebagai bentuk kisos dan sebagai bentuk had atau takzir hukuman dari sihir yang dia lakukan sesuai dengan nasab dia kegesitan atau uh, semangat dia di dalam menyebarkan sihir tersebut. Naam, yang sihir merupakan kerusakan yang bisa membunuh, yang membuat fitnah, merusak. Naam, atau sihir dengan bentuk taghiyatil jaraim, menutup kejahatan-kejahatan atau menceraikan antara suami dan istri atau hal-hal yang merusak kehidupan tatanan kehidupan manusia atau yang menghilangkan akal sehingga menjadikan orang yang tersihir menjadi gila dan sebagainya dari hasil-hasil yang jelek yang ditimbulkan dari sihir tersebut maka hukumnya kembali kepada al auliaul amr kembali kepada waliul amr kepada pemerintah, penguasa, jika dia memandang bahwa pelakunya berhak untuk dikisos, dibunuh, maka dibunuh. Jika tidak, maka kembali kepada ijtihad dari seorang qadhi atau al-hakim. Namun dalam hukum syariah barakallahu fikum banyak dijelaskan di dalam uh, keterangan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan sihir dan pelaku sihir ini hukumnya adalah kisos, yaitu di, dibunuh. Ikhwani fidin ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan rincian yang terkait dengan permasalahan sihir ini di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala menukilkan kepada kita sebagian dari ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya dari sahabat Jundub ibni Junadah radhiyallahu taala anhu nama beliau adalah Abu Abu kunya beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Jundub ibni Junadah. Beliau berkata, Sebagian meriwayatkan ini sabda Rasulullah, sebagian mengatakan ini mokuf ucapan sahabat Jundub ibnu Junadah dan ini yang lebih sahih kata Syekh Ibnu Wahab rahimahullah taala. Kata beliau, haddus sahiri darbuhu saif Bahwa hukum sihir adalah dipenggal dengan pedang. Nah, ini ucapan sahabat Jundub ibnu Junadah dan sebagian mengatakan ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi yang lebih sahih bahwa ini ucapan Jundub ibni Junadah. Nah, barakallahu fikum dalam uh, salah satu kisah yang disebutkan dari beliau yakni Jundub ibni Junadah dan kisah ini disahihkan dan dimuat oleh Imam Al Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah bahwa uh, beliau Jundub ibni Junadah pada suatu hari di hadapan Amir Amirul Mukminin pada waktu itu saya lupa kurang lebih mungkin pada masa uh, Abdul Malik ibni Marwan rahimahullah wa yaghfiru Naam, yakni di masa pemerintahan uh, Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah. Naam. Di pada waktu itu seorang yang dikenal dengan sahir tukang sihir dipanggil oleh penguasa pada waktu itu kemudian dia membuat atraksi sihirnya. Naam, maka manusia berkumpul menyaksikannya karena dilakukan dan diayakan oleh waliul amr pada waktu itu, penguasa. Dan ini tentunya kedoliman dan perbuatan uh, dosa di dalam syariatul Islam yang tidak boleh dilakukan apalagi oleh seorang raja atau penguasa. Tetapi karena penguasanya pada waktu itu naam menghendaki hal tersebut dan ini kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Allah dan terhadap diri sendiri, maka terjadilah hal tersebut maka kemudian datanglah sahabat Jundub ibnu Junadah menyaksikan atraksi tersebut. Maka dengan girah yang semangat pada beliau tanpa ya lama tanpa menunggu waktu yang lama beliau langsung masuk di tengah-tengah kerumunan tersebut dan menghunuskan pedangnya kepada as-sahir tersebut. Naam. Dan ternyata sahir itu meninggal, mati, ya, kepalanya terlepas dari badannya. Mana sallallahu alaihi wasallam Ini uh, salah satu kisah yang disebutkan yang terjadi pada sahabat Jundib bin Junada Abu dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sehingga pada waktu itu sahabat yang ada menegur dan menasehati beliau bahwa perbuatan itu tidak pantas. Itu kekeliruan di hadapan penguasa. Nah, kemudian beliau meminta maaf kepada sang penguasa. Naam dan mengakui bahwa itu kesalahan namun tidaklah beliau melakukannya melainkan karena kecemburuan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah tidak pantas perbuatan sihir yang merupakan kekufuran atau bahkan kesyirikan di dalam agama Allah ditampilkan di tengah-tengah keramaian. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Naam dan beliau membunuh sahir tersebut. Oleh karena itu pantas kalau di dalam hadis ini beliau mengucapkan terkait dengan hukum as-sahir, beliau mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf, yaitu hukuman penyihir dipenggal dengan pedang. Dan itu beliau lakukan. Barakallahu fikum. Walaupun itu keliru dan beliau telah meminta maaf dan mengakuinya radhiyallahu taala anhu. Naam. <clears throat> Wa fi sahih bukhari an Bajalah ibni Abdah qala kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu an iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Qal faqatalna thalatha sawahir. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Bajalah ibni Abdah, beliau berkata bahwa Umar bin Khattab pernah menulis, yakni di zaman pemerintahan beliau beliau menulis surat kepada kaum muslimin untuk yakni kepada wakil-wakil penguasa, wakil-wakil beliau ya di berbagai negeri untuk membunuh seluruh tukang sihir laki-laki ataupun perempuan. Lalu Bajalah Ibnu Abda mengatakan kami membunuh tiga tukang sihir pada waktu itu. Setelah ada perintah dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu Hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Yang menunjukkan pada kita bahwa hukum as-sahir adalah darbun bisayf, yaitu dibunuh dengan pedang. Juga telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha annaha amarat biqatli jariyah laha sihrah faqutilat Naam, amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Diriwayatkan pula telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak yang beliau miliki disebabkan budak itu mensihir menyihir beliau yakni menyihir Hafsah radhiyallahu taala anha binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha putri Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, beliau pernah disihir oleh budaknya sendiri dan beliau memerintahkan untuk membunuhnya fakutilat. Maka kemudian dia dibunuh. <clears throat> Demikian para kalafikum. Sehingga riwayat-riwayat ini yang dinukilkan oleh asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menunjukkan pada kita haddus sahir adalah al-qatl. Hukuman bagi pesihir adalah dibunuh. Naam. Kemudian barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama kita bahwa <clears throat> sihir itu adalah disebutkan dari pengertian as-sihir dari sisi bahasa, sihir artinya sesuatu yang khofa, sesuatu yang tersembunyi, yang lembut, yang tidak nampak. Ya, oleh karena itu dalam uh, akhir malam itu disebut dengan sahara. Ya, juga di awal subuh atau akhir malam ya kita makan sahur disebut dengan sahur, sahara. Semua itu disebabkan karena kegelapan. Ya, jadi sihir secara bahasa artinya sesuatu yang samar, yang tertutup. Ya. Maka dari sisi bahasa dihubungkan dengan pengertian daripada as-sihir dalam sisi syariah yaitu istighdamus syayatin wal isti'ana biha lihusuli amrin biwasitati taqarrub lidhalika syaitan bi min anwa'il ibadah <clears throat> yaitu melakukan pelayanan terhadap syaitan jadi kerjasama dengan syaitan dan meminta tolong kepada syaitan-syaitan tersebut dengan ketentuan bahwa si manusia, si sahir ini tadi yang meminta tolong bekerja sama dengan para syaitan-syaitan dari kalangan jin tadi itu harus bertakorup, dia harus mempersembahkan sesuatu ya sebagai bentuk ibadah kepada jin-jin atau kepada syaitan-syaitan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini sihir yang banyak dilakukan oleh as-sahirun, para tukang-tukang sihir. Yaitu bekerja sama dengan jin-jin, dengan para syaitan. Naam, di dalam mewujudkan sesuatu yang dia inginkan, namun dia harus mempersembahkan sesuatu ibadah ya kepada syaitan tersebut. Naam. Demikian barakallahu fikum. Dan para fuqaha menyebutkan bahwa sihir ini selalu disertai dengan ruqa, azaim dan juga uqadun. Yaitu ada bacaan tertentu mantra atau ada benda-benda tertentu jimat-jimat atau ukot yaitu buhul-buhul. Naam, ini kebanyakan sihir yang dilakukan oleh para as-sahirun. Yaitu dengan ruko, dengan azimah, dengan uqat. Yaitu bacaan tertentu mantra atau benda-benda dari jimat-jimat atau buhul-buhul. Ikatan-ikatan. Naam. Lalu dia melangsungkan sihirnya dengan uh, bentuk-bentuk uh, bentuk -bentuk tersebut. Barakallahu fikum. Maka semua ini adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita bacakan tadi yaitu di dalam suratul Baqarah pada ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru yu'allimunan an-nasa sihr. Tidaklah, bukanlah Nabi Sulaiman yang kufur, akan tetapi syaitan-syaitan itu yang kufur karena mereka mengajarkan manusia sihir-sihir. Nah, Kemudian ikhwani fiddin, muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jami'an. Di antara dalil yang menunjukkan adanya sihir dan terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi yang disebutkan di dalam riwayat bahwa Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi fi mushtin wa musyatah yakni melalui rambut beliau alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga disebut mustin yakni sisir bahwa Yahudi menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rambut beliau alaihi salatu wassalam. Naam dan ini banyak dilakukan oleh para penyihir, penyihir. Ya, melalui eh, benda-benda uh, benda -benda atau sesuatu yang dimiliki oleh orang yang akan disihir rambutnya atau sandalnya atau bagian dari uh, pakaiannya dan yang semisalnya dari apa yang dimiliki oleh orang yang hendak disihir tadi. Nah, maka Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi, yaitu melalui rambut beliau oleh salatu wassalam, sehingga Rasulullah yukhayyil, yatakhayyal, berkhayal ya bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya atau tidak melakukannya. Naam. Dan di sini sihir Yahudi kepada Rasulullah tentunya ini adalah hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu ada dan bisa terjadi bahkan ya Rasulullah sendiri tersihir alaihi salatu wassalam akan tetapi sihir yang mempengaruhi diri Rasulullah itu hanya pada tubuh badan beliau saja alaihi salatu wassalam tidak mempengaruhi akal tidak pula mempengaruhi iman dan ilmu yang ada pada beliau tidak pula roh beliau alaihi salatu wassalam namun beliau terpengaruh dalam hal badan atau jasadnya saja Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dari sihir tersebut dan sekali lagi ini hikmah naam bahwasanya sihir itu ada dan merupakan perbuatan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka pengobatan sihir adalah dengan cara ruqyatus syariah, yaitu dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan meruqyah dengan merukia dengan rukia yang syariah, bukan rukia yang syirkiyah. Ya, karena uh, e, rukia itu ada dua. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi, dari pengertian sihir, itu melalui rukia yaitu jimat-jimat atau mantra-mantra. Ya, maka merukia yang syar'i itu dari Al-Quranul Karim. Dari ayat-ayat Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. Yang dibacakan oleh ahlu tauhid. Naam. Itulah rukyah yang syar'i. Adapun rukyah dengan selain dari Al-Qur'an, <clears throat> dari doa-doa atau mantra-mantra, bukan dari Al-Qur'an, bukan pula dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis, maka itu kita pastikan rukyah yang syirkiyah, yaitu rukyah yang syirik. Barakallahu fikum. <clears throat> Taib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang bentuk sihir yang kita semua telah menghafalkannya barakallahu fikum yakni di dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falak, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari naffatsat yaitu wanita-wanita yang meniup yang meniup di buhul-buhul. <clears throat> di sini menunjukkan bahwa di antara bentuk sihir adalah melalui buhul-buhul, melakukan ikatan-ikatan pada buhul-buhul tertentu ya untuk memberi pengaruh kepada yang disihir melalui pertolongan atau bantuan syaitan para jin. Nah, barakallahu fikum. Maka kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berlindung dari sihir sihir tersebut. Dan disebutkan nafasat itu dalam bentuk uh, eh, mu'annath, dalam bentuk perempuan. Karena memang kebanyakan tukang sahir itu adalah dari kaum wanita. Sehingga disebut oleh Allah Ta'ala nafasati fil uqad. Nafasat yakni dari Peniup-peniup dari kalangan wanita. Nah, dijelaskan para ulama kita bahwa uh, penyebutan wanita itu ke keunggulan atau dominannya bahwa para penyihir itu kebanyakan dari kaum wanita. Tetapi tidak menafikan, meniadakan juga dari kaum lelaki. Apalagi di zaman sekarang. Nah, mungkin saja ya penyihir bisa jadi dari kaum lelaki lebih banyak dari kaum wanita. Nah, tetapi itu di zaman dulu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk nafathat yakni dalam bentuk muannats. <clears throat> Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum dan sekian banyak dalil-dalil dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sihir ini dan haramnya perbuatan sihir tersebut dan mafsadat yang ditimbulkannya. Naam. Dan cukuplah di dalam Al-Qur'an dia bisa Allah Subhanahu wa taala menyatakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir itu bisa menceraikan antara suami dan istri atau istri dan suaminya. Barakallahu fikum maka hendaklah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami tauhid yang benar, memahami lawan daripada tauhid yaitu jenis-jenis kesyirikan sehingga kita dapat terlindung dari berbagai kejelekan sihir dan yang semisalnya.